dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru. Namun pembahasan ini masih berada dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai alistifna'u, yaitu pembahasan mengenai istifna. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai hukmul mustafna illa, Ya, hukmul mustafna illa, Yaitu hukum mustafna, ya, atau yang dikecualikan dengan illa. Karena secara umum, mayoritas pengecualian atau alistifna itu menggunakan illa Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-316 dan bait yang ke-317 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan mastathnatil min yantasib wa ba'da nafin au kanafin untukhib Ya, mastatsnatilla ma'tama min yantasib wa ba'da nafin au kanafinun tukhib. Maka isim yang diistithna dengan illa ya min dan jumlah tersebut itu adalah jumlah yang sempurna maka yang tasib maka yang setelah illa tersebut atau yang dikecualikan dengan illa tersebut itu dibaca nasab wa ba'da nafyin au kanafin untukhib. Ya, demikian juga kalau yang di mustathna dengan illa itu terletak setelah penafian atau terletak setelah sesuatu yang serupa dengan penafian. Maka untuk pendapat yang dipilih itu adalah juga dibaca nasab. Itba'u mattasala wansib mangkota. Kemudian beliau melanjutkan itba'u sola. Ya, nanti akan ada pembahasan mengenai istitsna ya atau mengenai mustatsna ya, atau istitsna saja istitsna yang mutasil. Ya mutasil itu yang nanti mustatsna nya itu sebagian atau bagian dari mustafna minhu maka itba ya diikutkan diikutkan i'rabnya kemudian wansib man koto. nah nanti kalau istitsna'nya itu munqati ya, ya munqati itu nanti adalah ketika mustatsna'nya itu ya itu bukan bagian dari mustatsna' minhu maka nanti dibaca nasab wa antami min fihi ibdalun waqa akan tetapi dibaca dari Banu Tamim, ya salah satu kabilah dari bahasa Arab, ya maaf dari bangsa Arab yang sering dijadikan hujah sebagai atau sebagai dasar bagi bahasa Arab, itu nanti memperbolehkan ya itba, ya untuk ibedal, artinya diikutkan juga ke i'rab yang sebelumnya. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan Alistithna'u huwal ikhraju bi illa. Yang namanya istithna ya, atau pengecualian itu adalah mengeluarkan ya, atau mengecualikan dengan illa au ihda akhawatiha Ya, jadi bisa mengecualikannya dengan illa atau mengecualikannya dengan salah satu saudari dari illa. Lima kana dakhilan fi hukmi ma qablaha. Ya, jadi mengeluarkan dari suatu hukum, ya, mengeluarkan sesuatu dari suatu hukum yang sebelumnya, ya, sesuatu yang dikeluarkan tadi itu masuk ya masuk ke dalam hukum apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, nanti karena itu akan ada istilah mustafna dan mustafna minhu. Ya, mustafna dan mustafna minhu yang pasti kita sudah pernah mempelajari istilah ini. Ya, maka nanti istafna itu adalah yang dikecualikan. Yang disebutkan sebelum adat istifna itu adalah mustafna minhu. Maka tadinya mustafna itu adalah bagian dari mustafna minhu, ya kemudian dikeluarkan atau dikecualikan. Hakikatan au takdiron. Nah, pengecualian atau pengeluarannya itu bisa secara hakikat atau juga bisa secara takdiri. Famathalan, maka contohnya, korotul kitaba illa sofhatan. Ya qara'tul kitaba illa safhatan. Saya telah membaca buku tersebut ya kecuali satu halaman saja. Ya saya telah membaca buku tersebut kecuali satu halaman saja. Maka kita mengetahui bahwa satu halaman tersebut itu sebetulnya merupakan bagian dari kitab. Ya, jadi ada satu halaman, ya mungkin halaman referensi atau halaman keterangan percetaan yang tidak dibaca. Ya, namun selain itu, selain satu halaman tersebut itu sudah dibaca. Nah, halaman tersebut itu adalah bagian dari kitab tersebut. Fa kalimatu safhatan ukhrijat biwasitati illa. Maka kata safhatan tersebut itu dikeluarkan ya, dari bagian buku yang telah dibaca dengan bantuan illa ya dengan bantuan illa wa qad kanat dakhilatan fi hukmi ma qablaha dan sungguh safhatan tersebut itu sebelumnya masuk ke dalam hukum dari apa yang disebut sebelum illa yaitu alkitab ya karena safhatan itu tadinya masuk ke dalam ya kumpulan halaman yang ada di kitab tersebut ya sehingga masuk ke dalam hukum kitab tersebut. Dan karena kitab tersebut dibaca, ya wahwa korotu maka seharusnya kalau semua kitab tersebut dibaca, itu seharusnya safhatan itu juga masuk ke dalam bagian dari kitab yang dibaca. Ya, kemudian dikecualikan dengan ilah Wahada dukhulun haqiqiyun. Ya, dan masuknya hukum sofhatan tersebut ya, ke dalam koroktu, ya, artinya yang bagian dari kitab yang dibaca itu adalah eh, masuk yang secara hakiki. Ya, masuknya hukum tersebut secara hakiki. Pali li'anna nasofhata ba'dul kitabi. Ya, karena satu halaman tadi itu adalah bagian dari kitab tersebut wa hadzal istithna'ul muttasilu. Ya, dan ini adalah istifna yang mutasil. Mengapa disebut mutasil? Karena mustatsna'nya yaitu safhatan itu merupakan bagian dari mustatsna minhu yaitu alkitab. Kemudian kita lanjutkan wa kemudian beliau membawakan contoh ja'al qaumu illa sayyaratan Ya ja'al qaumu illa sayyaratan. Telah datang kaum tersebut ya kecuali satu mobil. Ya, telah datang kaum tersebut kecuali satu mobil saja. Ma ba'da illa ukhrija an hukmi ma qablaha. Ya, maka apa yang sebelum maaf, apa yang setelah illa yaitu saya rotan itu dikeluarkan dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Ya, apa hukumnya? Wahual maji'u, yaitu kedatangan. Walaulaha lakana dakhilan. Kalaulah bukan karena illa, ya maka nanti saya rotan itu akan masuk ke dalam hukum maji' tersebut. Ya, kedatangan tersebut. Wahada dukhulun takdiriyun. Dan ini masuknya hukum tersebut itu adalah masuknya secara takdiri, ya, bukan secara hakikat. Mengapa? Li'anna sayyarata laisat min jinsil qaumi. Karena yang namanya mobil itu bukan bagian dari jenis kaum. Kita mengetahui kalau mendengar istilah kaum, itu tentu maksudnya adalah kumpulan orang. Dan mobil itu bukan termasuk bagian dari kumpulan orang. Wa hadzal al-munqati'u. Maka yang seperti ini disebut istithna yang munqati'. Mengapa? Karena mustathna'nya yaitu sayyaratan itu sebetulnya bukan bagian dari mustathna minhunya yaitu al-qaumu. Kemudian walilistifna'i thamanu adawatin fi arba'ati aqsamin. Ya walilistifna'i thamanu adawatin fi arba'ati aqsamin. Dan dalam istisna' ini, pengecualian ini, itu ada delapan perangkat. Yang delapan perangkat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama itu adalah harfun. Ya, berupa adat istisna, perangkat istisna yang berupa huruf. Apa itu wahwa illa? Ya maka illa itu adalah huruf. Ya huruf istisna. Asani kelompok yang kedua ismun, yaitu adat istisna yang berupa isim. Apa itu wahwa ghairu wasiva? Yaitu ghairu dan siwa. Kemudian ats itu kelompok yang ketiga itu adalah fi'lun yang berupa fi'il. Wa huwa apa yang termasuk ke dalam fi'il laisa wala yakunu yaitu laisa dan la yakunu. Kemudian ar yang keempat ya yaitu yang mutarot mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati yaitu yang diragukan atau diperselisihkan pendapatnya, apakah dia itu fi'il atau huruf. Apa itu? Wahuwa khola, ada, dan hasya. Ya, yaitu khola, ada, dan hasya. Artinya, para ulama nahwu atau orang Arab itu ada yang menganggap itu fi'il, dan ada yang menganggap itu huruf. Ya, tiga itu, khola, ada, dan hasya wa harfiyatu hasya aktsaru. Akan tetapi yang menganggap hasya sebagai huruf itu lebih banyak ya, dari kalangan ulama atau dari kalangan orang Arab. Kemudian kita lanjutkan wa uslubul istitsna'i yata'allafu min mustafnan. Dan gaya bahasa istitsna atau pengecualian itu terbentuk atau tersusun dari mustafna, ya mustafnan atau mustafna. Ya, ini disebutkan rukun-rukunnya, apa yang menyusun sebuah gaya bahasa istifna. Pertama adalah mustafna. Apa itu mustafna? Wahuwa alismul waqi'u ba'da adatil istifna'i. Yang disebut mustafna adalah isim yang terletak setelah perangkat istifna. Ya misalnya setelah illa. Wa mustathnan minhu. Ya kemudian penyusun uslub istisna yang kedua adalah mustathna minhu. Apa itu mustathna minhu? Wa huwa lismul waqi'u qabla adatil istithna'i. Yaitu isim yang terletak sebelum perangkat istisna wa yashtamilu fil ma'na 'alal mustafna minhu yang mustafna minhu tersebut ya atau kata yang terletak sebelum adat istisna itu ya, ya mencakup makna yang dikandung oleh mustasna dan mustasna minhu wa ada ya kemudian rukun atau penyusun uslub istisna yang ketiga adalah perangkat istisna itu tersendiri ya, perangkat istifna itu sendiri. Maka ada tiga, ada mustafna, ada mustafna minhu, dan ada perangkat istifna. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan amma hukmul mustathna bi illa, ya adapun hukum mustathna dengan illa fa innahu yajibu nasbuhu 'ala listithnai maka hukumnya itu wajib dibaca mansub karena istithna fil aghlabi ya pada mayoritas keadaannya bi syartaini akan tetapi dengan dua syarat. ya, kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan penggalan ini. Hunaka khilafun tawilun fi nasibil mustafna yasilu ila thamaniyati aqwalin. Maka di sana ada perbedaan pendapat yang panjang, ya perbedaan pendapat yang banyak mengenai apa yang menasabkan mustathna. Ya tadi kan dikatakan mustathna dibaca mansub. Nah, yang jadi perbedaan pendapat sebetulnya apa yang memansubkan atau menasabkan mustathna? Ya, ada banyak perbedaan pendapat yasilu ila thamaniyati aqwalin. Yang perbedaan pendapatnya itu mencapai delapan pendapat. Wa huwa khilafun laisa lahu atharun fi ahkamil mustathna wa dhabtihi. Yang sebetulnya perbedaan pendapat tersebut itu tidak memiliki pengaruh mengenai hukum mustathna hukum hukum-hukum mustafna dan juga dobetnya, ya harokatnya atau syakelnya. Artinya, ya walaupun ada banyak perbedaan pendapat ya, mengenai mana yang menasobkan, tetapi di, tetap dibaca mansub. Ya, tidak ada pengaruhnya. Wayakfi an yukola, ya maka cukup dikatakan mustathnan mansubun alal istifna'i. Ya. Ini ya, rob yang mudah. Maka nanti kalau ada mustafna, ya misalnya tadi qara'tul kitaba illa safhatan. Maka safhatan tadi yang i'rabnya apa? Mustafnan mansubun ala listifna'i. Nah, safhatan itu adalah mustafna yang dibaca mansub karena istifna. Ya, tidak perlu disebutkan yang memansubkan siapa. Ya, karena jelas dibaca mansub. Kemudian wa dhahiru ta'biri wa dhahiru ta'biri bani Malikin ya dan zahir yang tampak dari ungkapan yang digunakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala annan nasibalahu huwa illa yang menasabkan itu adalah huruf illa itu sendiri haitsu yaqulu ya ketika beliau mengatakan masnatsnatilla ma'tamamin yantasib Ya, apa yang dikecualikan dengan illa, ya oleh illa, yang jumlahnya itu tamam atau tam, maka dibaca mansub. Maka dari dohirnya, beliau berpendapat, yang menasabkan itu ya si illa itu sendiri. Wa yaqulu ba'da abiyatin, ya dan nanti di bait yang akan kita bahas, beliau mengatakan, wa alghi illa, ya wa alghi illa dan batalkanlah illa. Ya, maka tadinya illa beramal kemudian dibatalkan. Maka beliau berpendapat yang beramal itu adalah illa. Wadzahiru annal murada ilgha'uha anil amali. Maka zahir dari ucapan beliau, beliau maksudnya adalah ya membatalkan atau meninggalkan dari amalannya illa. Wa nasara hadzal qawla bima la mazida alaihi fi kitabihi. Dan sungguh beliau telah menguatkan pendapat ini ya, dengan apa yang tidak ada tambahan terhadap pendapat tersebut. Dalam kitab beliau At-Tashilu wa Syarhuhu, yaitu kitab At-Tashil dan syarahnya. al mujalladatsaniyah pada jilid kedua, Safhata ihda wa sab'ina wa mi'ataini, halaman 271. Kemudian wa nasabahu lisi bawaihi wal mubarrodi atau wal mubarridi wal jurjaniyi. Dan beliau menyandarkan pendapat tersebut kepada si bawaih dan mubarrod atau mubarrid dan kepada al-jurjani rahimahumullahu ta'ala wakila dan juga dikatakan innan nasibalahu al innan nasibalahu al fi'lu qablaha. Yang menasabkan itu adalah fi'il yang datang sebelumnya. Au bi ghairihi mimma ya'malu amalal fi'li. Ya, atau yang selain fiil namun yang dapat beramal ya atau dapat berfungsi seperti fungsinya fiil. Ya, beramal seperti amalannya fi'il. Waqila ghairu dhalika. dan juga ada pendapat yang lain. Artinya pendapat perbedaan pendapatnya ada banyak yang menasopkan itu apa. Dikatakan sampai delapan pendapat. Namun itu tidak mengubah hukum bahwa mustatsna itu dibaca mansub. Jadi sebetulnya tidak memiliki pengaruh. Ya. Artinya bagi penuntut ilmu pemula bagi kita mungkin tidak ada Eh, faedahnya mendalami hal ini. Namun kalau yang sudah lebih lanjut lagi, ya maka tentu itu akan memberikan manfaat. Nah, kemudian catatan kaki yang kedua, qad waradal Mustafna ba'dal kalamit tammil mujabi marfu'an fi syi'ri wan nasri. Nah, sungguh ya tadi dikatakan Mustafna itu dibaca mansub ya. Namun sungguh telah datang mustasna yang datang setelah kalam yang tam, ya yang sempurna, yang mujab, yang positif, itu mustasna dibaca marfu. Ya, ada, ya dari orang Arab ada. Baik dalam syair ataupun dalam prosa. Faminan natri ya maka contoh dari mustasna dari kalam yang tam dan mujab yang dibaca marfu itu contoh dari prosa itu adalah ma fi sahihil bukhari yaitu yang terdapat pada sahih bukhari ya rokma arba'atin wa isrina wa famani mi'atin wa alfin yang ada pada hadis nomor 1824 wa muslimin dan juga ada pada sahih muslim rokma sittatin wa tis'ina wa mi'atin wa alfin yaitu pada hadis nomor 1196 artinya yang menjadi hujah itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaitu sebuah pada sebuah hadis yaitu falam mansorofu ahromu kulluhum illa Abu Qatadata lam yuhrim. Ya falamman sarafu ahromu kulluhum illa Abu Qatadata lam yuhrim. Ya, ini mengenai ya ihram ya. Yaitu ketika para sahabat ya para rombongan itu hendak berangkat, maka semua anggota rombongan tersebut berihram kecuali Abu Qatadah, beliau tidak berihram. Maka Abu Qatadata itu tentunya bagian dari uh, kulluhum, ya bagian dari semuanya. Dan seharusnya masuk ke dalam hukum ihram, yaitu ahramu. Namun dikecualikan, ya, beliau tidak berihram. Maka Abu Qatadata itu adalah uh, mustadna. Namun di sini Abu itu dibaca marfu. Ya, dibaca marfu. Kemudian wa hadithi Jabirin wa Abi Hurairata radhiyallahu anhuma. Dan juga yang menjadi contoh dari sebuah mustafna yang dibaca marfu itu adalah ada pada hadis Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Setiap dari umatku itu akan diampuni dosanya, melainkan para mujahir. Ya, mujahir. Mujahir itu, ya kalau kita membaca ya, penjelasan dari hadis ini, atau terusannya itu, dan juga penjelasannya, Mujahir itu adalah orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ya, yaitu e, melakukan suatu maksiat pada malam hari, kemudian pada saat pagi hari sebetulnya Allah telah menutup aib perbuatan tersebut. Namun justru dia mengumumkan ya bahwa tadi malam saya melakukan kemaksiatan seperti ini. Ya semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang seperti ini. Maka perhatikan, ya seharusnya mujahir itu tadinya masuk ke dalam hukum ya umat Rasulullah yang akan diampuni. Namun dikecualikan dengan illa. Ya, dikecualikan dengan illa. Rawahul Bukhariyu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rokmatis'in wa sitina wa siti alfin. Hadis 6069 wa muslimun dan juga diriwayatkan oleh al-imam muslim yaitu rokma tis'aina wa tis'aimiatin wa alfaini pada hadis nomor 2990 Wafir wafi ba'dir riwayati bin nasbi fihima. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, itu pada kedua hadis ini, itu ada juga yang diriwayatkan secara mansub. Artinya apa? Ada yang meriwayatkan falam mansorofu akhromu kulluhum illa aba data lam yukhrim. Itu untuk hadis yang pertama. Kemudian juga ada riwayat untuk hadis yang kedua, kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Ya, ada juga riwayat yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Wa qad warada qira'atun an ba'di salafi fi ba'dil ayatil lati ja'a fiha al-kalamu mujaban qara'uha birraf'i. Dan sungguh ada juga, ya telah datang juga qiraat, ya cara membaca Al-Quran dari sebagian kaum salaf, ya ulama kita yang terdahulu fi ba'dil ayati, ya di sebagian ayat-ayat. Allati ja'a fiha al-kalamu mujaban. Yang dalam ayat tersebut kalamnya itu datang dalam bentuk mujab. Ya, yang positif. Qara'uha birraf'i. Yang para ulama tersebut, ulama, ulama salaf tersebut membaca mustatsna'nya dengan marfu. Walakinnaha ghairu sab'iyatin. Akan tetapi ulama-ulama atau cara membaca tersebut itu tidak mengikuti kiroah sab'ah. Ya, yaitu cara membaca dari ulama kiroah yang tujuh yang masyhur. Ya, tidak termasuk dalam kiroah tersebut. Ya. Namun beliau menambahkan hasaba matola'tu alaihi, ya sejauh yang saya teliti atau saya pelajari dalam perkara ini. Illa ma dzakara Abu Hayyana fi tafsirihi. Ya, melainkan apa yang disebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir beliau. Ya, yaitu tafsir Abu Hayyan Al-Mujallad Al-Khamisa pada jilid kelima. Safhatatnatai wa tis'ina wa mi'atin yaitu pada halaman 192. Naklan an Aniz Zamakhsyari. Ya. Yang menukilkan dari Az-Zamakhsyari. An-Nalkisai, ya, ya, bahwa Al-Kisai rahimahullahu taala wa huwa minas sab'ati dan Al-Kisai termasuk dalam ulama kiroah yang tujuh qara'a bir fi qawlihi ta'ala ya bahwa Al-Kisai itu itu membaca marfu pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada surat Yunus ayat ke-98 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman falaula kanat qaryatun amanat maaf falaula kanat qaryat falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus illa qauma yunus ini adalah ayat yang kita kenal yaitu dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Yunus tetapi Al-Kisai membacanya dengan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus. Ya, illa qaumu Yunus dibaca dengan rofa. Ya illa qaumu qara'a illa qaumu birraf'i. Maka Al-Kisai membaca qaumu itu dengan rofa. Kemudian wa minasyi'ri dan contoh dari yang syair Ya, contoh dari mustathna yang dibaca marfu namun itu adalah syair itu adalah Wabissari mati minhum manzilun kholakun maafin taghayyara illan nu'yu wal watidu. Ya dan di ya, pasir itu diantaranya itu ada tempat tempat yang telah kholakun. Ya, kholakun itu adalah Ya, ada lanjutannya yaitu al-bali. Nanti ya, al-bali itu adalah yang usang, yang sudah tua, tempat yang sudah tua, afin yang menghapuskan ya dan taghayyara, berubah. Illan nu'yu wal watidu. Ya. Semua tempat itu berubah melainkan ya ada lubang dan juga ada pasak atau paku. Ya nanti ini yang menjadi syahid adalah ya semuanya itu sudah ya, hilang dan berubah, ya sudah berlalu atau berubah, melainkan ya maka anu'yu yu dan alwatidu itu tadinya masuk ke dalam hukum taghayyur, yang berubah, namun dikecualikan. Maka ini mustatsna, namun mustatsna mustatsnanya dibaca marfu. Kita lanjutkan wasorimatu dan yang dimaksud dengan asorimah amrom arromla am, Romlatul munsarimatu min mu'zamir romli. Yaitu pasir yang sudah hilang atau berlalu dari ya, mayoritas pasir-pasir. Wa huwasmu maudi'in. Ya, dan as-sarimah di sini adalah nama tempat. Kholakun bifathataini al-bali. Ya, kholakun dengan dua fathah, yaitu pada kho dan lam, itu al-bali yang sudah berlalu, sudah tua, sudah usang. Wal afi at-tarisu. Wal afi yang ada pada afin itu adalah at-taris yang menghapus, yang menghilangkan. Wan nu'yu dan yang dimaksud dengan an nu'yu itu adalah e, binunin matmumatin wa hamzatin sakinatin. Ya, an nu'yu itu nunnya dibaca dhammah dan hamzahnya dibaca sukun. Yaitu hafiratun liman isaili anhu yaitu lubang yang yang mencegah ada aliran ya, dari kepada atau dari lubang tersebut. Wal watidu ma'rufun dan al watid itu ya diketahui seperti pasak, paku dan lain sebagainya. Nah, apa syahidnya? Fasyairu rafa'al mustathna an Maka penyair di sini itu membaca lafat an yang merupakan mustathna itu dibaca dengan rafa ma'a annal kalama tamun mujabun. Padahal kalamnya itu tam, ya, sempurna. Dan mujab, positif. Ya. Kemudian, Qala ibn Malikin fi kitabihi, maka Ibn Malik rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam kitab beliau at taudihi wa Tashihi li Mushkilatil Sahihi Ya, dalam kitab beliau at taudiyah wa Tashih li Mushkilatil Jami' As-Sahih Safhata Ikhda wa Arba'ina pada halaman 41 beliau mengatakan Hakul mustasna bi illa min kalamin min mujabin an yunsaba. Ya haknya bagi mustasna dengan illa dari sebuah kalam yang tam ya yang tam yang disebutkan mustasna minhunya, kemudian mujab yang positif, itu seharusnya mustasnanya itu haknya dinasobkan. Wala ya'rifu salur mutaakhirina minal basriyina fi hadhan naw'i illan nasba. Dan mayoritas dari ulama nahwu yang kontemporer ya terutama dari kalangan ulama nahwu dari madhab basrah itu tidak mengetahui dalam jenis atau pembahasan ini, melainkan dibaca mansub saja. Jadi selama kalamnya tam, ya sempurna disebutkan mustathna minhunya, kemudian mujab, positif, itu kalau mayoritas ulama kontemporer dari madhab Basrah itu taunya ya hanya dibaca mansub. Waqad aghfalu wa oh maaf wa qad aghfalu wurudahu marfu'an bil ibtidai dan mereka semua yaitu mayoritas ulama kontemporer dari madhab Basrah itu mengabaikan datangnya ya mustatsna dengan marfu ya karena sebagai mubtada. Kemudian yang tentu saja kalau ada ibtida maka thabitil khobari wa mahdhufihi. Yang ditetapkan khobarnya atau sesuatu yang dihapus dari khobar tersebut. Thumma saqal amfilata syawahida. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh-contoh dan syawahid-syawahid mengenai pendapat ini. Kemudian beliau melanjutkan wa ma dzakarahu bin Malikin rahimahullahu minar raf'i dan apa pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa mustathna bisa dibaca rofa ala annahu mubtada'un karena dia itu berkedudukan sebagai mubtada huwal i'rabul wadihu. Sebetulnya itu adalah i'rab yang jelas. Faqauluhu illa Abu qatadah maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yaitu atau yang dalam hadis tadi dalam hadis tadi yaitu yang tadi ah, ah falaman sorofu ahramu kulluhum illa Abu Qatadata. Maka lafat Abu tadi itu adalah mubtadaun. Lam yohrim khobaruhu ya bahwa Abu Qatadah tidak tidak berihram itu adalah khobarnya. Kemudian waqauluhu dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal mujahiruna yaitu kullu ummati mu'afan illal mujahiruna illal mujahiruna maka lafat al mujahiruna mubtadaun wa khabaruhu mahdzufun dan khabarnya dihapus ai takdirnya adalah lakinna lakinil lakinil mujahiruna bil ma'asi la fauna ya lakinil mujahiruna bil ma'asi la yu'afauna akan tetapi orang-orang yang ya bermaksiat ya dengan terang-terangan ya kemudian uh, mencerita-ceritakannya ya padahal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan diampuni dosanya wa fil baiti yakunu taqdiru dan dalam bait tadi yang yang wabisori mati tadi yang di atas itu, maka takdirnya lakinin nu lakinin yu wal watidu lam yataghayyaru. Ya akan tetapi lubang dan pasa itu tidak berubah. Wa naqalahu Ibnun Nazimi fi syarhihi dan ini dinukilkan oleh Ibnu Nazim yaitu putra dari Ibnu Malik rahimahullahu taala ya beliau mensyarah alfiyah dari atau ya alfiyah dari ayahnya. Ya, dalam syarah beliau Safhata ihda wa tis'ina wa mi'ataini halaman 291. Anil farra'i ya dari al-farra. Wa yajuzur raf'u 'alal badaliyati. Boleh juga dibaca marfu sebagai badal. Kama naqalahu Yasinu fi hashiyatihi 'alat tasrihi sebagaimana itu dinukil oleh Yasin rahimahullahu taala dalam hasyiah hasyiah beliau dalam kitab At-Tasrih. Ya Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 80 wa arba'ina wa 300 ya, halaman 348. An Abil Hasani bin Usfurin dari Abu Abul Hasan bin Usfur. Masih ada lanjutannya, ya, catatan kaki yang cukup panjang Wa amma ma yaridu fi ba'di kutubin nahwi, ya, adapun yang terdapat pada sebagian kitab-kitab nahwu, min ta'wili hadihin nususi ala annaha min babil istithna'i ghairil mujabi, yang menakwil, ya, bahwa tadi contoh-contoh yang disebutkan itu adalah termasuk dalam pembahasan iftisna yang bukan mujab. Ya, artinya itu ditakwil bukan istisna yang mujab, yang positif. Wa anna raf'aha 'alal badaliyati ya dan bahwa marfu'nya itu sebagai badal. Ya, mengapa? Li tasayuril qa'idati fi hadzan naw'i. Karena itu sesuai ya, sesuai dengan kaidah dalam jenis pembahasan ini fala da'iyalahu. Ya, maka tidak ada perlunya sebetulnya pembahasan atau takwil yang seperti ini. Yang menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. qaulihim ya sebagaimana pendapat para atau sebagian kitab nahwu tersebut yang menakwil uh, istisna ini menjadi yang ghairul mujab tadi inna ma'na taghayyara lam yabqa ala halihi ya bahwa makna taghayyar itu taghayyar itu tidak ya tetap pada keadaannya. Ya ditakwil seperti itu bahwa taghayyar itu berubah maknanya, tidak tetap pada keadaannya. Fal kalamu yatadammanu nafyan fil makna. Ya, maka taghayyar itu mengandung makna penafian secara makna karena berubah. Ya ini takwil yang mereka gunakan wahada ghairu makbulin. Maka takwil yang seperti ini itu tidak diterima. Mengapa fa innar raf'a lughatun li ba'di qabailil arabi? Karena dibaca marfu tadi itu merupakan salah satu dialek atau cara membaca dari sebagian kabilah Arab. Kama dzakara dzalika Abu Hayyan, sebagaimana itu dijelaskan oleh Abu Hayyan wa naqalahu anhu as-sabbanu. Dan as-sabban itu uh, menukilkan dari Abu Hayyan ya. Al-Mujallada Thaniyah pada jilid kedua safhata arba'a ashrota pada halaman 14. Wa yasinu fi hasyatihi ala tasrihi. Dan ini juga pendapat Abu Hayyan ini dinukilkan oleh Yasin dalam kitab beliau Hasyiah kepada Tasrih. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata thamanin wa arba'ina wa thalathimiatin pada halaman 348. Mimma yufidu annan nasba laisa biwajibin fil mujabi. Nah, ini faedah yang bisa didapat bahwa dibaca mansub ya pada mustathna dengan illa untuk kalam yang mujab, kalam yang tam dan mujab itu hukumnya tidak wajib. Ya, artinya memansubkan itu hukumnya tidak wajib. Bal yajuzur raf'u. Ya kan tetapi boleh dibaca marfu. Ala madzakara Ibnu Malikin ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Wa yakunul mustathna hina idzin jumlatan. Maka pada saat itu, mustafna itu tidak lagi menjadi sebuah kata, kan tetapi menjadi sebuah jumlah. Wa Hisyamin fil Mughni dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang merupakan induk ya salah satu kitab induk dalam ilmu nahwu yaitu Al-Mughni. Mughni Labib yang dimaksud adalah Mughni Labib itu adalah pada halaman safhata tamanin wa khamsina wa khamsimiatin, halaman 558. Nah, dalam kitab tersebut, jumlah talistithna'i ihadihi ya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menyebutkan sejumlah mustatna yang seperti ini. Wa annaha minal jumalillati laha mahallun minal i'rabi. Bahwa jumlah yang datang setelah adat istisna tersebut itu adalah jumlah yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Artinya jumlah tersebut itu memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un lima qablahu. Dan boleh juga dibaca marfu ya karena dianggap sebagai ya tabi' bagi yang sebelumnya. Kama naqalahu Yasinu 'ani bani Usfurin kama aslafna. Ya, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Osfur, eh, dinukilkan oleh Yasin dari Ibnu Osfur sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ini uh, akhir dari catatan kaki tadi. Kita lanjutkan. Oh ya, tadi dengan syarto ini. Tadi kan disebutkan bahwa hukum mustatsna dengan illa itu wajib mansub ya karena istisna secara namun mayoritasnya dengan dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Al-awwalu syarat yang pertama an yakunal kalamu taman. Ya, bahwa kalamnya tersebut harus tam. Apa yang dimaksud dengan tam? Wa huwa makanal mustathna minhu madhkurun. Disebut kalam yang tam itu ketika mustathna minhunya itu disebutkan dalam jumlah. Asani, syarat yang kedua, an yakunal kalamu mujaban. Bahwa kalamnya itu harus mujab. Apa itu mujab? Wa huwa kana khalian minan nafi wa Yaitu ketika jumlah tersebut itu kosong ya atau tidak mengandung penafian atau yang serupa dengan penafian. Tidak ada penegasian. Artinya jumlah tersebut adalah jumlah yang positif atau apa yang serupa dengan penafian yaitu an-nahyu ya wal istifhamu alladhi nan nafi yaitu nahi larangan dan juga istifham pertanyaan yang memiliki makna penafian kemudian beliau melanjutkan wala farqa fi dzalika bainal muttasili wal munqati'i dan hukum ini ya hukum bahwa mustatsna selama kalamnya tam dan mujab dibaca mansub, itu tidak ada perbedaan hukum. Baik istithnanya mutasil atau istithnanya mungkotnya. Ya, jadi baik uh, e, istithnanya mutasil, yang mutasil tadi mustathna merupakan bagian dari mustathna minhu. Sedangkan mungkotnya itu adalah mustathna tidak merupakan bagian dari mustathna minhu. Sama saja hukumnya. Kama fil mithalaini sabiqaini sebagaimana pada dua contoh yang telah berlalu tadi. Ya pada penjelasan istisna muttasil dan munqati'. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 249. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa syaribu minhu illa qalilam minhum. Ya fa syaribu minhu illa qalilam minhum. Ya, kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Ya, ini kisah mengenai Tolut ketika keluar membawa tentaranya. Ya, maka mereka minum, ya mereka minum kecuali beberapa orang di antara mereka. Ya. Maka di sini perhatikan eh, kolilan, ya kolilan itu dibaca mansub sebagai mustathna. Kama annahu la farqa baina an yakuna al-mustathna mutaakhiron. Ya, sebagaimana tidak ada bedanya hukumnya ya, bahwa baik mustasnya itu disebutkan di akhir ya kama mutsila sebagaimana telah dicontohkan au mutaqaddiman atau mustasnya itu disebutkan lebih dahulu. Contohnya bagaimana? Nahwu hadoro illa aliyan al-astiqa'u. Ya. Para sahabat tersebut telah datang melainkan Ali. Karena asalnya apa jumlah ini? astiqo hadarol astiqo u illa aliyan astiqo u illa aliyan akan tetapi di sini mustasnanya yaitu aliyan disebutkan lebih dahulu hukumnya sama tetap dibaca mansub Kemudian beliau melanjutkan fa'in fa'inka nal kalamu ya faingka nal kalamu ghairata min akan tetapi jika kalamnya itu tidak tam, apa itu kalam yang tidak tam? Wa huwa ma khudhifa min jumlatihi al-mustathna minhu. Yaitu dalam jumlah tersebut, mustathna minhunya itu dihapus. Fasayati hukmuhu insya'allahu. Maka akan datang hukumnya insya'allahu ta'ala. Wa inkanal kalamu tamman ghaira mujabin dan jika kalamnya itu tam dan tidak mujab wa huwa ma kana fihin nafyu wa yang tidak mujab itu adalah dalam jumlah tersebut itu ada penafian dan yang serupa dengan penafian fala yakhlu min halaini maka tidak terlepas dari dua keadaan al-ula keadaan yang pertama an yakuna listifna'u muttasilan yaitu istisna'nya itu mutasil. Apa itu istisna yang mutasil? Wa huwa ma kanal fihil mustafna ba'dan minal mustafna minhu. Yaitu dalam jumlah tersebut, mustafna itu merupakan sebagian dari mustafna minhu. Nahwu contohnya, ma hadaratul labu illa aliyan yaitu pelajar-pelajar tersebut tidak hadir, melainkan Ali. Fayajuzu fihi wajahani. Maka dalam hal ini boleh ada dua cara membaca. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, an-nasbu ala listifna'i. Yaitu dibaca mansub sebagai ist atau karena istisna. Ya, berarti bagaimana? Ya dibaca seperti ini ma hadaratul labu illa aliyan. Ya ma hadaratul labu illa aliyan. Dan aliyan itu bagian dari tulab, maka ini istisna yang muttasil. Athani cara membaca yang kedua, i'rabuhu bi i'rabil mustathna minhu. I'rab dari ali itu mengikuti i'rabnya mustathna minhu. Jadi apa dibaca? Ma hadaratul labu illa aliyun. Ya, dibaca marfu. Takulu engkau katakan, La tu'jibunil kutubu illa illan nafi'u atau illan nafi'a. Ya, la tu'jibunil kutubu illan nafi'u atau illan nafi'a. Boleh dibaca mansub karena istisna, boleh juga dibaca marfu mengikuti Nah, i'rabnya al-kutubu. Ya, tidak membuatku kagum kitab-kitab melainkan yang bermanfaat. Nah, boleh dibaca dua cara membaca, binas bin nafi'a ala listithna'i. Boleh juga dibaca mansub, ya, an-nafi'a, karena itu dianggap sebagai mustatsna. Au raf'ihi ala annahu badalun minal kutubu. Ya. Dan boleh juga dibaca marfu karena an-nafi'u dianggap badal dari al-kutubu. Wa badalul marfu'i marfu'un. Dan badal bagi marfu itu marfu juga. Jadi al-kutubu marfu, an-nafi'u juga marfu. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantara yang termasuk dalam contoh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-6 dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Ya. Sampai situ. Maka perhatikan di sini anfusuhum itu dibaca marfu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Waladina ismun mausulun mubtadaun. Lafat aladina adalah isim mausul sebagai mubtada. Khobaruhu jumlatu ya dan khobarnya itu adalah jumlah yaitu ayat yang datang setelahnya. Ya ayat yang datang setelahnya itu adalah fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Fashahadatu fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Ya, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah. Ya, billahi. Dengan nama Allah. Kemudian, wazidat, wazidatil fa'u fil khobari dan ditambahkan fa dalam khobarnya, yaitu ada syahad, fa syahadatu. Ya, ada fa di situ. Mengapa? Lishibahil mausuli bisyarti. Karena mausul ini serupa dengan syarat. Ya, maka diberikan fa di situ. Walam yakun alwawu haliyatun. Walam yakun, wawu yang ada di situ adalah haliyah. Lahum khobarun muqaddamun liyakun. Lahum adalah khobar yang didahulukan untuk yakun. Syuhada'u ismu yakun muakhorun. Syuhada'u adalah isim yakun yang diakhirkan. Illa angfusuhum badalun min, ash, min syuhada'u marfu'un. Dan lafat anfusu di illa anfusuhum kan dibaca marfu'. Mengapa itu dianggap sebagai badal dari syuhada'u dan dibaca marfu. Kita kembali ke atas. Faqad qara'a as-sab'atu birraf'i fi qawlihi illa anfusuhum. Dan para ulama qiraah yang tujuh itu membacanya dengan rofa pada firman Allah illa anfusuhum. Walau kana fi ghairil qur'ani jazana nasbuhu. Walau jika jumlah ini itu ada di luar Al-Quran, ya bukan merupakan ayat Al-Quran, maka boleh dibaca mansub, ya illa anfusahum. Tetapi karena ini Al-Quran, ya kita harus membacanya mengikuti kiroah yang sudah ada. Walakinnal kiroata sunnatun muttaba'atun. Akan tetapi yang namanya kiroah, ya cara membacanya para ulama kiroah itu adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke 66. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-66. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian niscaya mereka tidak akan melakukannya, melainkan sebagian kecil dari mereka. Ya, maka perhatikan, illa qalilum minhum. Ya, qalilun dibaca marfu. Kita lihat catatan kaki. Lau syartiyatun ghairu jazimatin. Lau adalah lau syartiyah yang tidak menjazmkan. Anna dan anna adalah an harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang serupa dengan fi'il. Atau diserupakan dengan fi'il. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Maaf, anna ya. Anna. Anna adalah harfun musyabbahun bil fi'li. Anna adalah huruf yang serupa dengan fi'il yang menasabkan isim anna dan merofakkan khobar anna. Wa na ismuha. Dan na ya dhamirna adalah isim anna. Kata bena al-jumlatu. Kata bena adalah jumlah. Khobaru anna. Yang menjadi khobar anna. Kemudian aniqatulu. Ya aniqatulu. An tafsiriyatun. An adalah an tafsiriyah. Au masdariyatun. Atau bisa juga an masdariyah fahiya wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin maf'ulun bihi li kata bena. Maka an dan jumlah yang datang setel setelahnya yaitu uqtulu ya, itu dapat ditakwil menjadi masdar yang kedudukannya adalah maf'ul bih bagi fiil kata bena. Wa ala annaha tafsiriyatun fal jumlatu la mahallalaha minal i'rabi dan karena itu adalah jumlah tafsiriyah, maka jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Awikhruju min diyarikum ma'tufun 'alal jumlati tafsiriyati. Dan lafat awikhruju min diyarikum itu diatafkan kepada jumlah tafsiriyah yang aniqatulu tadi. Kita gitu kembali ke atas. Faqad qara'a sab'atu illa bnu Amirin bi raf'i qalilun. Maka sungguh ulama kira sab'ah yang tujuh ya kecuali satu orang yaitu Ibnu Amir rahimahullahu taala membacanya dengan merofakkan qalilun ala annahu badalun minal wawi fi qawlihi fa'aluhu. Dibaca marfu karena menjadi badal sebagai waw, badal ya dari wawu Ya, sebagai badal dari wawu. Wawu jamaah yang ada pada fa'aluhu. Ya, fa'alu, maka wawu itu menjadi fa'il. Fa'ilnya marfu, maka kolilun juga marfu. Amma benu Amirin faqada qara'a bin nasbi 'ala listifna'i. Akan tetapi Ibnu Amir salah seorang ulama kiroah sab'ah itu membacanya dengan nasab. Berarti ma fa'aluhu illa qalilam minhum karena di situ dianggap sebagai mustasna. Kita lihat catatan kaki. Zakaro Makiyun rahimahullahu fil kashfi. Ini disebutkan oleh Maki rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kashf. Al-Mujallad al-awwala jilid pertama, Safhata wa tis'ina wa Thalathimiatin, halaman 392 anna ar raf'i arjahu yang mengatakan bahwa qiraah yang membaca dengan rafa yaitu illa qalilun itu lebih kuat, lebih rajih. Mengapa? li anna aktsaral masahifi la alifa fiha fi qalilun. Karena di mayoritas mushaf Al-Qur'an itu tidak ada alif setelahnya, Ya, dalam kolilun. Karena kalau dibaca mansub, ya kolilan, kan setelah lam harus ada alif. Tapi di mayoritas mushaf itu tidak ada alif di situ. Maka yang lebih rojih dibaca kolilun. Kemudian wali anna alaihi banil i'rabi. Dan juga yang berpendapat seperti ini adalah banul i'rab, bahwal aslu fil i'rabi dan itu adalah asal dari i'rab wa alaihi jama'atal qurra'i dan juga karena yang memegang bahwa itu adalah uh, hmm, Oh itu wa alaihi jama'atal qurra'i wali anna alaihi al qurra'i dan juga karena yang menganggap bahwa itu tadi dibaca marfu illa qalilun itu adalah mayoritas dari qori, ya mayoritas dari ulama qiraah yang tujuh. Kan enam membaca marfu, hanya Ibnu Amir yang membaca mansub. rahimahumullahu taala. Kita kembali ke atas. Al-halatu Thaniyatu, ya tadi ini adalah keadaan yang pertama, ya keadaan yang pertama dari eh, kalam yang tam tetapi tidak mujab. Ya, yaitu yang pertama bahwa mustasnanya itu mutasil. Nah, maka keadaan yang kedua, al khalatu thaniyatu an yakuna istithna'u munqati'an. Yaitu ketika istithna istithna'nya itu munqati'. Apa itu munqati'? Wa huwa alla yakunal mustathna ba'dan minal mustathna minhu. Istisna disebut mungkoti ketika mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Fayata'ayyanun nasbu inda jumhuril arabi. Maka ditetapkan dibaca mansub. Ya, artinya kalau mustasna yang mungkoti itu ditetapkan dibaca mansub menurut mayoritas orang Arab atau ulama nahwu. Fatakulu maka engkau mengatakan ma hadarat duyufu illa sayyaratan. Tidak datang tamu-tamu tersebut melainkan satu mobil saja. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin illat illat dhon Ma lahum bihi min ilmin illatiba'adh-dhon. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-157. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, dan mereka tidak memiliki keyakinan ya keyakinan melainkan hanya persangkaan atau ya prasangka belaka. Ya maka eh, di sini kita mengetahui bahwa ittiba'a dibaca mansub. Ya, ittiba'a dibaca mansub. Dan ini itu itiba itu istisna yang mungkotnya. Karena bukan bagian dari mustasna minhunya, yaitu ilmin. Ya, baik itiba don itu bukan bagian dari ilmu. Qara'a sab'atu bin nasbi, maka seluruh ulama kiroah yang tujuh membacanya dengan mansub, yaitu ittiba'ah, ya. Kita lihat catatan kaki, malahum dalam ayat tersebut ma nafiyatun la amalalaha. Ma adalah nafiyah yang tidak beramal. Lahum khobarun muqaddamun. Lafat lahum adalah khobar yang didahulukan. Bihi muta'alliqun bimahdhufin halun min ilmin. Bihi adalah ya berkaitan dengan yang dihapus dan itu adalah hal dari ilmin. Au minat dhamiril mustatiri fil khobaril mahdhufi dan termasuk dalam domin mustatir ya dari khobar yang dihapus. Min ilmin dan lafat min ilmin min harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, e, jadi min adalah harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Min ada dalam ayat ini adalah huruf jar yang secara i'rab itu adalah huruf zaidah, ya huruf tambahan. Namun adab kita dalam ayat Al-Qur'an tidak ada huruf yang tidak ada uh, maknanya. Ya, maka tidak layak disebut huruf zaidah. Namun secara i'rab itu huruf zaidah. Tetapi secara makna itu untuk menekankan. Kemudian ilmin mubtadaun muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Dan ilmin adalah mubtada yang diakhirkan, yang marfu dengan dhammah yang diperkirakan. Ala akhirihi, di akhirnya. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarrizzaidi. Dan yang menghalangi dhammah tersebut tampak, itu adalah sibuknya lafat ilmin, karena harokat huruf jar tambahan tadi. Ya, semua isim setelah huruf jar kan pasti dibaca majerur. sudah sibuk dengan kemajerurannya. Kemudian illa tiba adzoni mansubun 'alal ilmun qati'i. Ya mansubun 'alal ilmun qati'i. Maka itiba'a yang ada pada illa tiba'a itu mansub ya karena dianggap sebagai istisna yang mungkotia. Kita kembali ke atas. Wa ajaza Banu Tamimin itba'ahu lima qablahu. Dan Banu Tamim itu memperbolehkan dibaca atau diikutkan i'rabnya kepada yang sebelumnya. Ya, yaitu kepada mustasna minhu. Memperbolehkan. In sahha ighna'uhu anil mustasna minhu. Ya, in sahha uhu anil mustafna minhu. Di sini ada syaratnya. Ya, jika memungkinkan jumlah tersebut itu tidak disebutkan mustasna minhunya ya, tidak memerlukan mustasna minhunya, sudah cukup tanpa mustasna minhu jika memungkinkan. Fatakulu, maka engkau katakan, ma hadarat duyufu illa sayyaratan, Ya, boleh maka engkau boleh mengatakan ma hadarat duyuhu illa sayyaratan itu dengan rofa berarti dibaca ma hadarat duyuhu illa sayyaratun birraf'i eh, dengan rofa. Ala annahu badalun minat duyufi. Ya, karena itu dianggap sebagai badal dari ad-duyufu. Id, ya sedangkan yasihu antakula, ya memungkinkan saja bagimu untuk mengatakan ma hadara illa sayyaratun. Ya, tidak hadir melainkan satu mobil saja. Jadi ad-duyufu itu memungkinkan untuk tidak disebutkan. Ya kira-kira seperti itu. Ya artinya tadi syaratnya itu boleh ad-duyufu itu tidak disebutkan dalam jumlah tersebut. Fa illam yatahaqqaqi syartu wajaban nasbu indal jami'i. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wajib dibaca mansub yang menurut seluruh pendapat ulama nahwu. Nahwu contohnya ma malu illa ma naqasa. Ya, tidaklah bertambah harta ini melainkan apa yang berkurang. Id sedangkan la yuqalu, ya tidak dikatakan zadan naqsu. Tidak mungkin dikatakan zadan naqsu tidak mungkin. Jadi al malu itu tidak boleh dibandingkan dengan an-naqsu. Ya, kira-kira seperti itu. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala masnatsnatilla ila akhirih. Ai maksudnya mas mastatsnathu illa ya apa yang dikecualikan oleh illa ai kanat ada tastif kanat ada tustithnaihi pemansub saja kanat illa ada tastithnaihi ya kanat ada tastithnaihi ya jika adat istisnanya itu adalah illa fa innahu yunsabu ya, yang dikecualikan oleh illa itu dibaca mansub idza kanal kalamu tamman jika kalamnya itu adalah kalam yang tam walam yadhkuri syartatsaniya. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Wahuwal ijabu. Yaitu ketika kalamnya itu mujab, yaitu positif. Mengapa li'annahu mafhumun min qawlihi karena itu dapat dipahami dari ucapan beliau wa ba'da nafyin aw kanafyin khib ya kemudian uh, dan setelah penafian dan juga atau mm, seperti sesuatu yang seperti penafian maka dipilih pendapat yang menasobkan itba umat tasol ya dan juga menitbakan yang uh, eh, istifna yang mutasil haitsu nassa ala annahu ba'dan nafi wa shibahihi yuktarul Itsbau fil muttasili. Ya, ketika beliau menetapkan bahwa setelah penafian atau setelah sesuatu yang serupa dengan penafian, itu dipilih Itsba, ya, diikutkan uh, i'rabnya kalau i, kalau istitsna'nya muttasil. Kemudian wan nasbu wahdahu fil munqat atau wan nasbu wahdahu fil Adapun jika um, istifnanya mungkot ya, maka cara membacanya itu hanya nasob. Illa inda tamimin, melainkan menurut Banu Tamim. Fa innahu fa innahum yujizunal ibdala bisyartil madhukuri. Maka mereka Banu Tamim memperbolehkan ya tidak dibaca nasob, tapi dibaca mengikuti i'rabnya mustatsna minhu sebagai badal. Namun dengan syarat tadi bahwa mustatsna minhu memungkinkan untuk tidak disebutkan. fuhima min dzalika annal awwala la budda an yakuna mujaban. Maka dapat dipahami dari hal tersebut bahwa yang awal tadi ya yang mustatsnat bi mustatsnatilla tadi itu harus berupa kalam yang mujab, yang positif. Karena ada penyebutan nafi atau serupa dengan nafi setelahnya. Wa qawluhu untukhib itba'u matasal, ya, itu yufhamu minhu annan nasba jaizun. Ya, karena untukhib itu dipilih, maka dipahami bahwa dibaca nasab itu juga boleh. Kama takottama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.